Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan ayat kursi sebagai ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia di antara yang menunjukkan kemuliaan ayat kursi ayat ini mengumpulkan di dalamnya inti dari Al-Qur'anul Karim yaitu menjelaskan tentang tiga hak Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tiga hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ini wajib kita yakini. Hak yang pertama adalah kewajiban kita untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Demikian dalam ayat ini. Allah mengingatkan kepada kita sesuatu yang harus kita yakini siapa Allah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua makhluk milik Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan rizki. Iya. Di tangan Allah lah kebaikan makhluk. Di tangan Allah lah bahaya yang akan menimpa makhluk, bukan di tangan makhluk namun di tangan Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya kemudian hak yang kedua yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki al asmaul husna wa sifatul ula Zat yang memiliki nama-nama yang maha agung dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak ada yang menyamai Allah dalam hal ini. Dalam nama-nama dan sifat. Iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi ini Allah menyebutkan lima di antara asmaul husna. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Al-Aliyu Al-Azim. -Al aliyu al azim al al Lima nama ini disebutkan dalam ayat kursi dan ini adalah nama-nama yang paling agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di akhir ayat dikatakan wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. Iya. Lima di antara asmaul husna disebutkan dalam ayat ini. Nama yang paling agung Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim mengumpulkan di dalamnya segala sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Sebagai contoh, dalam kalimat Al-Hayyu, Al-Hayyu maknanya adalah zat yang maha hidup. Yang kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Kalau kita membaca ayat Allah ini Al-Hayyu yakni Allah zat yang maha hidup. Yang kehidupan Allah dipenuhi dengan kesempurnaan kesempurnaan dalam melihat, kesempurnaan dalam mengetahui, kesempurnaan dalam menciptakan, kesempurnaan dalam kekuatan, kuah wal kudroh, Iya. Beda dengan manusia. Manusia juga punya sifat hidup. Ya. Tapi hidupnya bukan berdiri sendiri, dihidupkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan kekurangan. Ada saatnya sakit, ada saatnya tidur, ada saatnya mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala hidup yang maha sempurna. Ya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk dan tidak pula tidur. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala lalai akan hamba-hambanya. Iya. Ini dua di antara hak Allah yang disebutkan dalam ayat kursi. Yang pertama, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Dalam firman Allah, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard." dan juga kita wajib meyakini ketika membaca ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki al-asmaul husna wa sifatul ula. Zat yang memiliki asmaul husna, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Oleh karena itu, karena dia saja yang menguasai alam semesta ini. Karena dia saja yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, maka sudah sepantasnya yang ketiga harus kita wujudkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kita beribadah kepadanya. Yaitu dalam kalimat Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala Al Hayu Al Qayyum. Ya, yeah. Tiga perkara ini juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan surat yang terakhir dalam Al-Qur'an yakni surah An-Nas menyebutkan tiga perkara ini. Kul a'udhu bi rabbin nas. Allah adalah Rabbun nas, Rabb yang menciptakan, menguasai alam semesta ini. Malikin nas, Malik di antara Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Ilahin nas, Allah adalah ilah, yakni sesembahannya siapa? Manusia. Karena Allah Rabbun nas, yang menciptakan manusia yang menguasai alam semesta dan karena Allah adalah raja karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang mulia maka sudah sepantasnya Allah adalah ilah sesembahannya apa manusia untuk itulah kita hidup ma'asyurul muslimin demi Allah tidak ada kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaan seorang menghamba kepada Allah tidak ada kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaan seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ayat yang agung ini diperintahkan untuk diulang-ulang dalam kehidupan kita. Dibaca di waktu pagi, dibaca di waktu petang, dibaca ketika sebelum tidur, dan dibaca sesudah sholat lima waktu. Amalkanlah apa yang telah diajarkan oleh Rasul ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang kita mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dan sebagian jamaah juga sudah ada yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kubur mereka dan mudah-mudahan kita semuanya juga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita selim, dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam hati panjenengan semuanya dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua hadirin yang hadir di tempat ini. Wassallallahu ala abdika wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.